16 tahun dan sebelum itu dia di penjara di 9 LP ganti-ganti terus jadi pokoknya dia profesor doktor wah kekaruan dan pengalaman luar biasa nyuri apa saja sampai berangkas berangkas itu dia nyuri dan itu sekarang saya angkat ke pengajian saya saya suruh cerita saya suruh kinerja sekarang jualan bebek goreng dan lain sebagainya dan saya tidak menemukan bahwa dia manusia kafir. Dia manusia peninju tadi, pernah nyolong, pernah ngerampok, tapi sebagai manusia itu sampai. Katakanlah gini, Anda tadi jambret di Tanah Abang di Blok M, pulang sama istri Anda kan baik, sama anak kan baik. Apakah ketika itu Anda kan baik? Tidak. Jadi tolong bedakan peninju sama petinju. Nah saya mohon kepada teman-teman karena saya juga sering tidur kafe ya saya sudah sering duduk itu dan kalau menurut saya anda nggak usah kamu nggak usah suka sungkan saya nggak ada masalah di duduk kafe saya senang di duduk kafe karena saya lebih lebih senang diambil masuk neraka daripada saya diambil masuk surga karena setahu saya nabi-nabi tidak ada yang mengatakan dirinya baik semua nabi menyebut dirinya dolim, jelek, kufur kan gitu Robbana ya Robbana terus Nabi Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, makanya saya sering terus tanya sama jamaah, para jamaah, kan Rasulullah bilang umatku akan terbagi menjadi tujuh puluh tiga golongan yang diterima Allah satu. Saya tanya wahai umat Islam, anda termasuk yang satu apa yang tujuh puluh dua? itu saya tanya NU eh, Muhammadiyah jamaah apa jawabannya sama termasuk yang satu wih hebat betul saya bilang enggak kalau gitu sorry ya saya masih termasuk 72 saya orang yang belum yakin bahwa saya ini orang baik eh. maka kalau saya ke Mekah tawaf itu saya melihat Ka'bah saja saya kekeo mataku ini mata yang sudah kotor dan aku tidak mau mengotori Ka'bah dengan pandangan mata di pandangan mata pun pernah ada Sarah Azhari pernah ada Tamara Brezinski pernah ada ini itu itu itu itu, itu. maka belum tentu ini mata punya kepantasan untuk memandang keindahan rumahmu ya Allah maka aku di pinggir-pinggir aja ngeliat begitu oh itu serius mas wah padahal semua orang kan kan eh, apa? ke dinding itu supaya nanti bisa cium hajar aswad lah saya ah sudah itu sudah impian lah cium hajar aswad itu bagi saya lah sudah mana mungkin saya lah orang kotor kayak saya gitu. jadi saya cenderung gitu jadi saya kalau tawaf pinggir-pinggir tuh tapi suatu saat kan hati kangen juga ya tapi ya maksudnya berkali-kali saya kesini maksud saya ada deket sama eh, nanti mau berniat dan tidak berani akhirnya merom masuk terus merom waktu merom waktu banyak orang Madura atau suwe ibu bukan lagi kalau orang Madura kan suka suka jatuh syukur meninggal kalau tidak meninggal aduh kok tidak mati ya lagi kalau dia sudah senang sekali kalau mati di depan kapal kan dahsyat kan terus disahirkan kan berlaku jadi dia indah senang alhamdulillah tidak lagi tidak lagi nah, saya terus berdusuk lagi karena ada rombongan-rombongan CV dagang untuk mengantarkan orang ke majalah suat anda bayar sekian ratus bayar kan ada gitu jadi ada kapitalisme tawaf itu ada nah saya tidak punya duit dan tidak mau membayar karena nanti diketahui juga sama malaikat karena kan jadi kan pelajar namanya Jadi kan saya mencium hajar aswad sebagaimana iya. seorang laki-laki bayar ke doli apa ke drama juga sama itu. nah, saya nggak mau melakukan seperti itu jadi pokoknya ya saya coba deket-deket aja ke wilayah situ siapa tahu nanti saya bisa saya aku tuh dulu masuk suara bu bu jago dua ribu terus wah terus sampai akhirnya saya terlempar ada gelombang wah wah sini saya kena batu loh nggak pak. sorry sorry sorry bukan jauh bukan jauh saya gak sengaja saya gak sengaja terus ada bilang gua apa aku sih bukan awakmu. bawamu gitu Biar maksud saya Anda jangan terlalu serem juga Supaya Allah itu bukan barang mewah gitu ya Mas, saya jelas ya Jadi Anda tidak usah mengkafirkan orang Lebih baik Anda mengkafirkan diri Anda temukanlah kekufuranmu daripada engkau rajin menemukan kekufuran orang lain itu membuat orang lain akan lebih simpati kepadamu dan simpati kepada Islam kan gitu ya Oke, yang nomor dua tadi